yang banyak dalam Al-Quran itu adalah peace, contentment, comfort, rasa tenang, rasa damai. Kalau untuk bahagia, nggak perlu kerja keras kita bisa bahagia duduk-duduk di rumah nonton TV udah bahagia. Memang bukan bahagia itu yang mau itu, ya. Tapi rasa tenang, rasa damai, rasa mantap beribadah, merasa dalam buah yang kasih sayang Allah rasa dijamin oleh Allah sejuk tenang itu yang mau dituju makanya terkait dengan perang itu kata Rasulullah yang mulai dari diri sendiri bagaimana kita mau menciptakan masyarakat yang bersih yang tenang sementara kita sendiri di keluarga kita kita nggak bisa menciptakan ketenangan Kemarin saya memberi khutbah Jumat di Masjid Al Hakim Menteng. Eh, salah satu pengurusnya bilang, Ustaz kalau bisa khutbahnya suaranya tinggi, pakai retorika, karena materinya sudah bagus. Sayangnya Ustaz kurang menggebu-gebu dan berapi-api. <laughs> saya bilang bukan zamannya lagi seperti itu. Ya saya kan dunianya di kampus dunianya dialog itu bukan dunia mau berapi-api seolah-olah podium itu mau digoyang saya bilang dalam kesempatan di dunia yang sangat terbuka ini jamaah itu banyak yang lebih pintar dan lebih banyak baca buku daripada ustaznya jadi segala sesuatunya pasti punya niat yang baik. Jangan kita harus menyalah-nyalahkan orang sudah banyak berbuat, kita nggak berbuat apa-apa, cuma bagus apa ngomong aja menyalah-nyalahkan kita. Saya bilang segala sesuatu walaupun benar, kalau timingnya nggak pas, walaupun benar, kalau timingnya nggak pas, ya nggak bisa. Saya kira Jadi kunci orang bisa merasakan apa ya, menunjukkan kearifan, menunjukkan ketenangan, kesucian itu ya itu memang diawali dari apa ya hikmah-hikmah yang dia miliki. Saya kira kita bisa berdebat 24 jam kalau soal uh, bangsa ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang nonton ILC e kemarin soal apa kemarin itu? Perpu ya, perpu. Ya, pro kontra saya kira itu tipis aja. Nggak usah terlalu kita merasa lebih tahu dari Uh, pemerintah atau sebaliknya pemerintah lebih tahu daripada kita kita nikmati saja dinamika ini ya persoalannya kita nih kuncinya jangan jangan ini jangan semua kau disalahkan sebagian ulama juga ada yang rusak itu pasti yang Ghazali kalau kata saya kita menyalahkan pemerintah menyalahkan katakanlah eh, apa yang fenomena yang terjadi kita sendiri di rumah benar-benar belum kita mendidik anak anak kita kita biarkan main game online berjam-jam itu pada kesalahan kita Sebaik apapun pemerintah kalau sebagian ulama yang bilang nggak benar, saya dapat perintah kemarin ada yang khutbah di masjid apa masjid Atin ini Apa kata dari si khutbah itu? Mengerikan. Pokoknya yang namanya muslim walaupun membunuh, walaupun mencuri, tapi dia kan tetap muslim. Daripada orang yang nggak yang bukan muslim itu dia udah jelas dia kafir masuk neraka. Kalau kita walaupun bermembunuh kok ini kalimatnya, aduh gimana ini? Jadi saya kira udah hilangnya kearifan, hilangnya kearifan, hilangnya timing, nggak mengerti situasi. Ya. Nah orang yang bisa mengerti timing, mendapat e, mengerti hikmah-hikmah ini berawal dari perasaan kaya baik itu bagian dari fitrah. bicara fitrah bicaralah di diri sendiri dulu sehingga nanti bisa menciptakan uh, apa ya fitrah-fitrah bagi yang lain fitrah dalam arti aktualisasi di keluarga di masyarakat sehingga nanti semuanya berjalan seperti yang pasti sebelum kita lebih jauh bicara ini saya ingin menyampaikan sedikit kisah singkat yang menunjukkan timing itu penting benar pun kalau timingnya nggak pas ya nggak bisa ya mungkin ini perlu juga untuk orang yang sangat mendukung khilafah ini ya saya pikir saya tidak anti khilafah mungkin pioneer saja mungkin masyarakatnya memang belum belum belum siap aja ya tapi kita kan terus belajar jadi dulu ada seorang raja raja ini mohon maaf ingat pendek sebelah panjang sebelah, panjang sebelah ya, sana, ya. panjang sebelah pendek sebelah ya, sana itu maksudnya. Kakinya satu panjang satu pendek. Jadi kalau ke kiri itu agak baik agak mereng. Ya. Kalau karena memang panjang sebelah dan matanya matanya satu buta. Setelah diseleksi pelukis-pelukis terbaik, terpilihlah tiga orang pelukis terbaik. Raja ini tak ayo kalian sudah memilih pelukis yang terbaik Tolong saya dilukiskan sebaik mungkin. Pelukis yang pertama melukis di raja ini. Tapi melukisnya terlalu jujur. Terlalu apa adanya. Dilukislah raja seperti yang dia lihat. Matanya buta sebelah. Kakinya juga panjang sebelah. Persis. Ketika selesai raja melihat. Ah gak cocok. Saya gak senang aja. Pak dipanggil pelukis kedua. Coba gimana hasil lukisan? Lukis kedua menggambarkan malah nggak sesuai dengan realitas. Dibuat betul-betul matanya nggak buta, kakinya dibikin lurus, gitu. nggak sesuai dengan realitas. saja contoh negara yang menggunakan khilafah dan dianggap sukses. Ternyata mohon maaf yang ditanya ini tadi yang nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau anda nggak bisa menunjukkan contoh, gimana anda menawarkan yang masih konsepnya? Sementara kita sudah punya sesuatu yang memang bisa kita tunjukkan untuk keutuhan untuk kedamaian. Ya, saya kira inilah yang ternyata kita memang harus terus belajar, belajar, belajar, belajar sampai akhirnya nanti kita bisa pas timingnya. Begitu saja. Jadi nggak usah e, berdiri di terlalu kiri atau terlalu kanan. Kita semuanya dalam proses belajar. Nah, itulah sebenarnya yang ingin saya katakan sebagai fitrah. Ya, sebagai fitrah yang ingin terus belajar, berburu, terus berdiskusi, dialog, itu yang membuat bergerak. Ciri dari orang hidup itu adalah bergerak. Ciri dari orang hidup itu adalah berjalan. Silaturahmi banyak melakukan hal-hal ini kreativitas. Ya itu yang mau saya eh, sampaikan. Coba kita misalnya bahas dari sisi pengertian dulu. Fitrah dari bahasa Arab fitrah itu artinya perangai, tabiat, kejadian asli, bisa juga agama itu fitrah, cipta, Jadi banyak artinya. Fitrah memiliki makna lain antara lain pencipta atau kejadian. Nah Allah terkadang menyebutkan dirinya sebagai Al-Fatih. Al-Fatih itu apa? Pencipta. Berarti orang yang kembali kepada fitrah bisa dimaknakan kembali kepada sifat-sifat yang selalu ingin berkreasi. Berarti kalau dia malas, nggak kreatif, nah itu bukan fitrah. Selama ini kita hanya mengartikan fitrah sebagai kembali kepada kesucian, tapi sebenarnya fitrah bisa berarti kreativitas, bergerak. Allah menyebut dirinya Al-Fatih, pencipta. Jadi kita harus punya rasa ingin menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu terus. Nah, itu fitrah. Kira-kira itu bisa diartikan fitrah. Ini selalu kita baca ya fitrah dalam Al-Quran maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah agama Allah itulah fitrah tetaplah atas fitrah Allah blueprintnya Allah apa yang dimaunya dimaui Allah itulah ikuti kalau Allah selamat fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah ini maka mungkin pernah saya sampaikan juga fitrah itu bisa diterjemahkan kita sebagai apa sebagai citra Allah di dalam diri kita ada citra Allah kenapa kita bisa berkarya kita bisa memvisualisasikan coba kita lihat cerdasnya manusia dalam berkarya melukis seperti ini membuat apa ya begitu melihat burung terpikir di benaknya berarti bisa bikin pesawat artinya itu fitrah mencipta sesuatu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang Allah tontonan, memilih bacaan, nah, itu sangat menentukan. Kita selalu diperdengarkan hadis Rasulullah itu kullu mauludin yuladu alal alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu itu sebenarnya dalam keadaan fitrah suci, putih bersih. Fa'abawahu yuhawlidanihi aw yumassirani aw yumajjisani orang tuanya lah berarti orang tuanya nggak bisa, orang tuanya nggak bisa membimbing yang Saya kok banyak sekali di telepon sama orang tua yang anaknya itu menikah dengan dulu yang dia cari sendiri tapi beda agama. Ya saya bilang kok bisa begitu? Jangan-jangan memang itu dari awal nggak mengumumkan rasa cinta di dalam hati anak ini cinta agama, Jadi jangan sudah besar ketika dia mau memilih jodoh, baru itu terkejut ternyata dia memilih orang yang beda agama dengan dia. Itu efek saja, akibat saja. Kan dalam hadis kita itu orang tuanya. lupa anak saya bisa begini. Rame-rame kemarin ada anak lahir antara orang tua sama anak cara pandang yang memang harus bisa kita ciptakan supaya kita tidak terlalu banyak habis energi untuk menyalahkan sementara kita tidak perlu Menurut Imam Ghazali, fitrah mempunyai keistimewaan. Nah, keistimewaan itu yang harus kita miliki. Apa keistimewaannya? takut dan kasihan kasihan jamaahnya kasihan ustaznya kasihan keluarga ustaznya juga terlepas yang dia bilang benar atau tidak tapi kalau sekedar ngomong gitu kan bisa bikin buruh marah terus gimana mau membuktikan bahwa di istana itu sudah dikelilingi PKI kan berat juga kan di pengadilan gimana mau membuktikan artinya jangan emosional gitu saya mohon maaf ya saya dakwah keluar itu ketemulah sama Ustaz juga yang baru masuk di suatu tempat menjadi imam tetap tapi nggak nggak istilahnya nggak sowan sama senior senior merasa lebih tahu dalam urusan agama orang sekarang belajar agama dari manapun jadi jangan merasa paling tahu tidak tidak sowan sama senior senior di situ kan juga punya ustaz ustaz iya, yang tidak tampil lah Tanya di mana tradisi jamaah, bagaimana taklimnya, bagaimana begini ini. Enggak. Ustadz yang lama malah dicoreti, nggak boleh ceramah di sini. Dia datang-datang malah mencoreti ustadz-ustadz yang lama. Ya, padahal udah ada konflik sebelumnya. Akhirnya dicari-cari kesalahan ustadznya. Kami nah, nggak mau terima ustadz begini. Tradisi tarawih yang biasa pakai gila itu kan kan ada kalau terawih kan pakai ada dalam Allah Rasulullah Allah sama kan ada itu ya dia datang ke situ katanya nggak boleh pakai pakai begitu bid'ah ya. dia pas. Nah kekurangan kita kita nggak mengatakannya yang pas. Istrinya yang masak sayur gara-gara terlalu asin langsung dimarah-marahin. Ini diri nggak bisa dong. Padahal ada suami yang lebih arif dia. Dia sekedar tanya aja. Dek, tadi beli garamnya di warung yang mana? Itu yang depan rumah. Nah, Atas suaminya Batasnya apa? Iya kalau warung yang itu memang garamnya lebih asin. Coba beli garam besok-besok di warung yang sebelah. Istrinya langsung tahu maksudnya. Ya, sama saja rasa garam di mana pak. Tapi caranya enak. Akhirnya ke depan dia masanya daripada dimarah-marahin itu walaupun benar tapi enggak pas ada cara yang lebih pas Orang semuanya senang dikasih tahu, senang kebaikan. Tapi kalau caranya tidak pas, ya mungkin kita juga terlalu ngotot sama anak begini-begini. Saya juga dulu terlalu maksa, pokoknya kamu harus jadi hafiz. Ternyata dia ngomong sama kawan-kawannya agak tertekan dia, <laughs> karena saya selalu ini. Ya. Tapi mungkin banyak cara yang lebih pas. Dorongan ingin tahu mencari hakikat kebenaran. Dorongan biologis berupa syahwat, badat, dan tabiat itu semuanya adalah potensi potensi daripada fitrah. Tapi ini baru potensi, belum aktualisasi ukuran kemuliaan manusia bukan pada potensinya. Orang mau zikir selama apapun, sholat sepanjang apapun itu baru potensi. Itu baru sisi potensi. Tapi menjadi hebat kalau sudah bicara fungsional. Apa arti dari sipilnya itu? Bagaimana dia mengaplikasikan ibadah-ibadahnya itu? Nah, itu baru peran pemilihan Ya, saya pernah menyampaikan di sini. Abu Bakar itu dipuji bukan karena dia mati syahid. Abu Bakar dipuji-puji Rasulullah bukan karena orang yang paling banyak baca Qurannya bukan orang yang paling banyak e, zikirnya tapi dari sisi hatinya yang bisa dia jaga dan dari sisi kekuatan yang bersedekah tetap dari sisi fungsionalnya Ini kadang mohon maaf dibikin training-training soal hadirnya rasa zikir menghidupkan rasa ya itu penting tapi itu bisa-bisa jadi egois kenapa untuk senang-senang sendiri saja untuk apa zikir menghidupkan rasa tapi nanti istrinya yang agak salah sedikit langsung dimarah-marahin berarti sama aja dia berzikir rasa untuk diri sendiri tapi nggak berefek kelembutan berkata-kata berkomunikasi nggak ada saya pikir apa gunanya zikir begini untuk senang-senang sendiri seolah-olah udah mentang-mentang zikir ukuran kemuliaan Ya silahkan zikir, zikir diperbanyak, tapi fungsionalnya di mana? Kira-kira seperti itu. Ada lima potensi fitrah manusia mencari kebenaran. Jadi kalau kita di era sekarang yang tidak penasaran itu terus menggali, bertanya, berdiskusi, membaca, nah, ini sudah membuat potensi fitrah Kedua, moral, berpendapat dan nilai-nilai moral. Nah, Islam adalah agama yang mengedepankan akhlak. Apa? Motonya eh, um, al adabu fawqal ilmi. Akhlak adab itu nomor satu. Ya, di atas ilmu. Percuma berilmu kalau nggak berakhlak untuk apa? Jadi tetap itu potensi fitrah. Yang ketiga, estetika. Manusia tertarik secara total pada pada keindahan. Seperti apa ya? Seperti yang disebutkan dalam hadis Allah itu indah dan dia mencintai yang, yang indah. Ya. Apalagi yang keempat kreasi dan penciptaan. Jadi ya, di depan para mahasiswa saya selalu bilang jadi mahasiswa kalau cuma sekedar mengerjakan apa yang disuruh dosen itu namanya menjadi budak saya bilang tapi supaya mau keluar dari perbudakan itu berbuatlah lebih dari sekedar yang diperintahkan kita akan menjadi pribadi yang fitrah karena penuh kalau sekedar mengerjakan yang diperintahkan baca ini baca itu aja dia nggak baca melakukan yang lain yang budak lagi saya bilang ya makanya eh, saya sering memberikan motivasi-motivasi untuk mahasiswa itu supaya kreatif eh, ada seorang eh, sarjana yang baru lulus ikut tes wawancara untuk kerja di sebuah perusahaan besar yang yang mau diwawancarai ada 50 orang, yang mau diterima paling-paling tiga orang. Ya, mungkin ini penting juga kalau ada yang mahasiswa di sini. Tahu-tahu sambil menunggu antri dipakai untuk pas wawancara, dia pergi ke kamar mandi, dia lihat kamar mandinya kok agak kotor, dia dia bersih kan Tahu-tahu keluar dari dalam bertanya ini eh, kok ada orang bersih bersihkan kamar mandi? Ditanya kamu siapa? Kum, saya Pak yang ini lagi antri itu wawancara. Oh, Lo kamu kok bersih-bersih kan? Ya saya senang aja Pak, saya nggak bisa lihat yang putra Pas giliran nama dia dipanggil untuk wawancara, ternyata yang mau wawancara ini orang yang tadi itu yang nampak dia lagi bersihkan kamar mandi. Terus dia bilang, wah, saya nggak perlu nanya kamu apa-apa ini, kamu diterima. <laughs> Dalam hati yang wawancara ini, kami belum putri dari sini aja udah rajin begitu. Gimana kalau saya angkat untuk jadi pegawai saya? Pasti lebih rajin Tuh, apa dia mewawancarai yang 50 itu lama-lama gak jelas sudah apa dah dedikasi Jadi inilah sifat kreasi tadi anak tadi yang suka suka dia keindahan, suka dia kebersihan itu kan sifat-sifat Allah. Ayat kan mulus dia Ini mungkin kelemahan kita ini anak-anak kita. Saya ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah sarjana sekarang kok kemampuannya kayak anak-anak SMA dulu. Kira-kira Bapak merasakan itu enggak? Udah mahasiswa tapi ber berkomunikasi, cara dia menelepon gak nyampe, ada masalah sedikit nyerah. Ya itu mungkin bedanya orang sekarang mungkin secara intelektual lebih cerdas karena lebih akses informasi lebih cepat. Eh, eh, tapi dari sisi kematangan kayaknya dulu, Ya mungkin mungkin karena keharusan juga tapi yang namanya di mana dia hidup, kalau dia tidak kreatif ya payah. Apa yang ada di masjid kita ini program-programnya? Ya, ini semua buah dari kreativitas pengurus. Pengurus sangat menentukan. Ya, bagaimana masjid itu hadir. Ya. Lima terakhir lima potensi fitrah manusia kerinduan dan ibadah. Jadi kalau kita nggak rindu, ya nggak pingin pulang sama asal usul kita itu kita sudah keluar dari fitrah. Makanya kita tanya, ini fitrah kita ini udah banyak ternodai atau memang masih kuat rindu kuat nggak masih ibadah kita itu? Kalau memang perlu ya berarti kita keluar dari kenapa? Itu Ini yang bikin kita memutar nautu kita. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang begini. Ya, gaya pola konsumsi kita itu dilihat oleh anak-anak kita ditiru. Ya, kemarin ada diwawancara putrinya Irul Tanjung, pengusaha itu dia ternyata berbuat sendiri, bekerja sendiri, tidak mengandalkan ayahnya. Ayahnya padahal konglomerat besar, tapi nah, dia gak mengandalkan ayam. Nah, ini macam begini nih sukses nih kalian jadi Coba lihat di YouTube. Saya pikir dia yang istilahnya mau anaknya beli apapun bisa, tapi dia nggak lakukan itu. Suruh anaknya kerja sendiri. Kalau bisnis bisnis sendiri. Nah ini diri anak sampai sederhana ini. Yang saya pikir ini yang kata Nabi Fitrah itu berangkat dari sifat kesederhanaan. Ada dua macam fitrah kata Ibnu Qayyim. Yang pertama fitrah berkaitan dengan hati. Kalau sudah berkaitan dengan hati ya itu tadi hati yang rindu, hati yang cinta, hati yang e, merasa dekat, hati yang merasa syahdu. Ya, ini ini adalah fitrah. Yang kedua fitrah amalia atau perbuatan. Jadi harus e, kedua-duanya kedua-duanya berkaitan. Ya. Saya nggak tahu apakah e, bapak ibu pernah mengalami e, ada orang yang hemat, tetapi berlebihan hematnya sehingga sudah jatuh kepada audiens yang luar biasa. Ya, mohon maaf. Ya, kalau beli beras selisih 500 rupiah, pergi jauh-jauh carinya banyak beda, hanya 500 selisih. Jadi kalau naik taksi gara-gara nggak ada uang kecil, misalnya kan nggak ada uang kecil, dicari para kemana-mana. Perkara uang seribu dua ribu. Saya pikir ini udah penyakit jiwa kalau yang begini. Nah, ini, ini yang mengganggu Orang yang punya fitrah itu tak seperti itu. Kok terlalu detail? Ya. Ini adalah soal amalia. Amalia juga ukuran kemuliaan. Dimana lagi Pak ya? Makanya jangan banyak salahkan orang lain. Kenapa? Udah ada potensi kebaikan, pahala, ujung takwa, maka pilihlah yang yang tak yang yang potensi yang baik Coba kita buka surah Al-Anfal. Firman Allah, agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata. Memang udah pilihannya, nggak usah salah-salah lagi. Ya Allah, kok begini, begini, beginilah. sudah nyata, kamu pilihan lo memang itu. Ya, apa ini coba kita baca agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata memang pilihannya. Dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. Artinya kalau dia merasakan efek yang baik, ya dia memang mengikuti Karena itu untuk bisa menghidupkan fitrah itu kata Ibnu Qayyim pahami tiga seruan dalam hidup. Hati-hati, seruan itu banyak, panggilan-panggilan itu tarikan-tarikan banyak. Yang mana mau kita ikuti? Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya pada setiap jiwa ada tiga seruan ada tiga panggilan, ada tiga tarikan yang begitu kuat. Seruan yang pertama mengajak dirinya untuk berhias dengan sifat-sifat sombong, hasad, dengki, cinta ke, ke pas yang berlebihan, zolim, berbuat jahat, suka mengganggu, suka menipu. Ya, saya kira dunia tipu menipu sekarang makin canggih ya. Ini tarikan seperti ini. Kalau udah begini ya udah panas aja bawaannya. Ada orang yang lebih dari dia panas ya itu bagian dari kotornya hati yang itulah seruan syahwat kata Imam Ibn Waqailah bagaimana mungkin dia bisa menjaga fitrahnya sementara dia tetap balon di syahwat itu belum syahwat ya godaan datang kepada siapa saja kepada kita kepada saya datang godaan rumah udah bagus-bagus jadi terjadi juga sama saya mohon maaf udah bangun rumah saya kata tetangga Ustaz sayang ini rumahnya pintunya kurang tinggi katanya pula saya pun jadi terpengaruh ngomong sama istri banyak pun buat penyebab terkikisnya fitrah karena sampai fitrah ini terkikis siapapun yang telah menjadikan dunia sebagai tujuannya dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah Allah menjadikan bagi yang keadaan kegelisahan yang tak pernah putus kepakiran tanpa kecukupan anak-anak tanpa batas ambisi yang menjadi-jadi kerja keras tanpa akhir ya kita lihat ya fenomena seperti ini bahwa ada training-training tentang uh, apa ya ketenangan, menghadapi masalah lapis karena orang semua punya masalah. Padahal kita sebenarnya kebanyakan nggak sungguh-sungguh punya masalah. Pikiran kita ada, stres kita. Orang lain coba yang bayinya baru meninggal, kontrakan belum terbayar, orang tuanya sakit di kampung, mau kunjungi nggak punya uang, mau dimasak, beras pun nggak ada, kita nggak sungguh-sungguh punya masalah yang begitu, tapi kok kita kayak macam orang yang paling susah aja. Mana ini? Ya, kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Allah. Lihat orang di sana yang luar biasa susahnya. Orang yang punya fitrah memahami betul bahwa Allah itu sesungguhnya menginginkan kita tenang, menginginkan kita damai, menginginkan kita mendapatkan kasih sayang kata ba'ala nafsi rahmah Allah mewajibkan terhadap dirinya untuk menularkan rasa tenang, rasa damai dalam hati kita makanya kita memantaskan diri untuk bisa mendapatkan disebutkan juga tadi tentang Ibnu kayu al Nah, kitabnya itu tadi Madarijus Salikin. Iya betul. Nah, yang saya tanya Madarijus Salikin itu artinya apa dan juga kemudian juga siapa pengarang Madarijus Salikin? Kasih saya. Iya, memang and Engkaulah pemilik kehidupan kami ya Allah Engkaulah yang mendesain, yang merencanakan Yang meletakkan takdir dan nasib pada kehidupan Kalau engkau takdirkan kami kehidupan yang buruk Kehidupan kami itu menjadi buruk Takdirkan kepada kami ya